Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nah, tentang nukilan kalamnya para a'immah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum mengenai berkaitan masalah al istihad. Nah, bagaimana apabila kita menjumpai sebuah istihad? Apakah kita memilih yang paling mudah namun jauh daripada dalil ataukah kita memilih yang paling kuat dalilnya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah walaupun berat mengamalkannya barakallahu fikum tentunya kita memilih yang sesuai dengan dalil nah barakallahu fikum dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah walaupun berat mengamalkannya nah karena seperti itu Orang ketika beramal atau ingin beramal dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala perlu yang namanya usaha. Nah, barakallahu fikum dan tem dan perlu diperhatikan barakallahu fikum bahwasanya beramal amal ketaatan itu tidaklah mudah bagi orang yang nah barakallahu fikum yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, untuk memilih pendapat yang sahih, pendapat yang kuat Nah, barakallahu fikum ijtihad yang benar, bukan semata-mata fatwa para ulama. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wal Imam Syafi'i. Nah, dan berkata al Imam Syafi'i rahimahullah taala, kita lanjutkan apa yang dinukilkan oleh Syekh Shalal Fauzan habibullah taala. Wal Imam Syafi'i rahimahullah taala yaqul, al Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah. Sudah kita sebutkan kaidahnya barakallahu kalafikum bahwasanya para imam arba'ah itu amma nah barakallahu fikum para imam yang empat uh, imam madzahib, a'immatul madzahib itu imam yang empat Abu Hanifah, nah barakallahu kalafikum kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, kemudian Imam Malik, semuanya kunyahnya adalah Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Kecuali Abu Hanifah nam Wal Imam Syafi'i kata beliau di sini Muhammad bin Idris Abu Abdullah Yaqul beliau berkata ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yad'a liqauli ahadin. Naam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kaum muslimin telah sepakat bahwasannya barang siapa yang telah nabarakallahu fikum yang telah nampak padanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yakun lahu maka tidak diperbolehkan baginya an yada'aha untuk meninggalkannya dikarenakan sebab atau dikarenakan ucapan enam seseorang barakallahu fikum dan bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan dalam kitab yang di nah barakallahu fikum Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata dalam kitab Al-Faqih wal Mutawakkih nah barakallahu fikum lil Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala nah Imam Syafi'i menyatakan sana Laqad dalla man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liqauli man ba'dah. Hampir mirip dengan ucapan yang ada pada kitab ini. Perhatikan di sini barakallahu fikum. Di sini beliau menyebutkan Imam Syafi'i ajma'al muslimun, telah sepakat kaum muslimin ala anna bahwasannya man istabanat barang siapa yang telah Nampaklah padanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barang siapa yang telah nampak di hadapannya nampak padanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah jelas lam yakun lahu tidak diperbolehkan bagi dia an yad'aha untuk meninggalkan sunnah Rasulullah tersebut liqauli ahadin dikarenakan ucapan naam selainnya atau dikarenakan ucapan seseorang nah barakallahu fikum eh, mirip atau sama dengan ucapan Imam Syafi'i yang dinukilkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih. Nah, Imam Syafi'i berkata di sana, "Laqad dhalla man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liqaunam liqauni man ba'dah." Ini, perhatikan ini. Nah, ini akibatnya. Imam Syafi'i menyatakan, sungguh tersesat orang yang meninggalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikarenakan ucapan selainnya atau dikarenakan ucapan orang lain yang selainnya para kalafikum. Kenapa demikian? Karena barang siapa yang semakin menjauh daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah berarti dia ingin menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, kesengsaraan dan juga kesesatan. Nah, karena menyelisih daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Mafhumnya dari ayat ini barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik mafhumnya yang dipahami dari ayat ini yang sudah kami bacakan barakallahu fikum. Mafhumnya berarti barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia akan sesat dan akan sengsara. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Dan benar sebagaimana yang Rasulullah sabdakan juga, hadis yang sering kita bacakan, "Inni tarikun fikum amrain, in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di." Kitabullahi wa sunnatu Nam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara, yang mana atau manakala kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat setelahku nanti, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mafhumnya barakallahu fikum, mafhumnya barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ber, berarti dia telah menjerumuskan dirinya naam ke dalam kesesatan atau kepada kesesatan. Barakallahu fikum. Hati-hati. nah Kita lanjutkan. Kata beliau di sini barakallahu fikum ucapan Imam Syafi'i tadi wa yaqulu rahimahullah dan juga berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala idza khalafa qawli qawla Rasulillah perhatikan ini apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqauli urdal ha'it maka lemparkanlah ucapanku naam ke arah tembok itu atau tengah-tengah tembok ucapkanlah nah barakallahu fikum lemparkanlah ucapanku Nah barakallahu fikum ke tengah-tengah tembok. Dalam artian apa? Tinggalkanlah u Jadi beliau menyarankan dan juga menganjurkan kepada kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah khususan. Nah, wal muslimin umuman. Nah, kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah dan kaum muslimin secara umum. Agar apa? Agar senantiasa berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan apa? mengatakan apabila ucapanku itu menyelisih ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka lemparkanlah, tinggalkanlah, nah buanglah ucapanku ini atau lemparkanlah ucapanku ini nah mana? Ke tengah-tengah tembok, menunjukkan bahwasanya jangan dipakai ucapanku. Nah, wa yaqul dan beliau juga berkata, rahimahullah taala, "Idza sahal hadis, fa huwa madhhabi." Nah, apabila telah benar hadis dari Rasulullah SAW maka itu adalah madhabku. Itulah keyakinanku, itulah pedomanku, itulah akidahku, manhajku. Barakallahu fikum. Dalil. Nah, hadis yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu Kemudian juga dinukilkan dari beliau barakallahu fikum, "Na'am Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang hafal hadis, sungguh telah kuat argumennya atau hujahnya. Jadi barang siapa yang ingin kuat hujahnya, baik itu dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala menghadapi musuh-musuh al-sunnah wal jamaah dari kalangan hizbiyin. Nah, barakallahu fikum dan yang semisalnya, maka perbanyaklah menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menghafal Al-Qur'an dan kemudian juga menghafal as-sunnah, dipahami dua-duanya barakallahu fikum. Jangan sekedar dihafal saja. Menghafal Al-Qur'an mungkin sebagian orang dipermudah barakallahu fikum. Namun jangan sekedar dihafal saja. Hafalkan Al-Qur'an, kemudian juga dipahami, kemudian juga didakwahkan barakallahu fikum. Jangan seperti orang-orang sufiun dan semisalnya mereka menghafal Al-Quran untuk mencari dunia, jangan. Nah, kalau fikum hafal Al-Quran dibacakan ketika ada orang meninggal. Eh? Setelah ada orang meninggal, kemudian diundang, nam dikasih gaji, enam suruh membacakan khatam Al-Quran sehari, satu juta misalkan dan semisalnya. Jangan, barakallahu fikum. Kita amalkan sebaik mungkin bahwasanya Al-Quran, kita hafal, kita pahami, kemudian kita dakwahkan barakallahu fikum serta kita amalkan. Kemudian as-sunnah, Nah, barakallahu fikum as-sunnah baik itu sahih Bukhari atau sahih Muslim. Nah, barakallahu fikum sahih Bukhari, sahih Muslim. Nah, bagi siapa yang mampu dan memiliki kemampuan yang Allah telah berikan kepada mereka, maka hendaknya mereka menghafal enam dua kitab tersebut. Nah, para ulama menyatakan bahwasanya asahul kutub al musannafa, ba'da kitabillahi jalla wa ala as-sahihan. Kitab-kitab yang paling sahih yang tersusun Nah, setelah Al-Qur'anul Karim adalah dua kitab sahih. Apa itu? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada hadis roh Muslim, roh Bukhari, jangan ditanyakan lagi sahih atau da'if hadisnya ini. Nah, barakallahu fikum. Telah sepakat para ulama yakini bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu adalah hadis yang sahih sehingga tidak perlu kita katakan hadisun sahihun roh Muslim misalkan. Nah, kalau dalam mentahkik misalkan ya atau mentahrij hadis Nah, cukup kita mengatakan apa rawal Bukhari Muslim karena sudah sepakat bahwasannya dan setiap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim hadisnya sahih. Barakallahu fikum. Nah, ini kembali ke hukum asal dulu. Nah, Hadi kalimatus Syafi'i rahimahullah taala kata beliau, ini adalah ucapan-ucapan atau kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wal Imam Ahmad rahimahullah taala, na'am Imam Ahmad juga berkata mengenai apa? Mengenai bahwasannya kita harus bersandarkan dengan dalil, bukan semata-mata fatwa para ulama, bukan semata-mata pendapat para ulama, bukan semata-mata mayoritas ulama, tapi dilihat dulu dalilnya ada enggak? Ucapan mereka, pendapat mereka sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ataukah tidak? Seperti itu barakallahu fikum. Nah, bukan sekedar buktinya Syekh Fulan, Syekh Fulan muncul dalam televisi, berarti kita boleh dakwah dengan televisi. Buktinya Syekh Fulan juga minta-minta bikin jamiah, berarti bolehnya jamiah. Itu berarti menunjukkan bodohnya orang tersebut dan harus dia belajar kembali. Nah, barakallahu fikum karena kebodohan itu adalah kegelapan. Kenapa kita mengetahui kadarnya orang yang bodoh? Nah, barakallahu fikum sebagaimana yang dinukilkan dalam sebuah kitab, ada bedunya wadin barakallahu fikum, ada bedunya wadin. Nah, berkata al Imam Abdullah bin Mu'taz Abdullah ibnu Mu'taz rahimahullah taala dia mengatakan al-alimu ya'arful jahil. Orang yang berilmu itu mengetahui kadarnya orang yang bodoh. Kenapa? Li'annahu kana jahilan karena orang yang berilmu tersebut dahulu pernah bodoh gitu loh. Sebaliknya, wal jahil dan orang yang bodoh la ya'arful alim, tidak mengetahui nam kadarnya orang yang berilmu. Kenapa? Li'annahu lam yakun aliman karena orang yang bodoh itu belum pernah menjadi orang yang berilmu. Jadi perhatikan baik-baik para ya, fikum hati-hati ya. Jangan sembarangan dalam melangkah dan bertindak. Semua kembalikan kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, terutama dalam masalah agama para Ada Adapun masalah dunia masing-masing dikembalikan kepada khibrahnya. Khibrah adalah keahliannya. Ya, misalnya masalah obat-obatan berarti ahlinya kedokteran atau dokter misalkan. Masalah ilmu bangunan ya serahkan pada ahli bangunan. Masalah ilmu nam emas, perak ya serahkan pada ahlinya. Seperti itu barakallahu fikum. Wal Imam Ahmad rahimahullah taala yaqul Imam Ahmad, Imam Ahmad ini Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Beliau termasuk salah satu imam yang kokoh sekali ketika ayamil fitnah. Nah, di hari-hari fitnah yang itu fitnah itu apa? Nah, fitnah bi khalqil Quran. Itu fitnah nah masing-masing orang diilzamkan diharuskan mengucapkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Tapi beliau tetap tegar dan tegas. Beliau tidak gentar, tidak takut dengan hukuman-hukuman yang diberikan oleh orang jahat waktu itu eh, baik dari kalangan umaro, eh, wuzara, baik dari kalangan para pemimpin atau para menteri waktu itu. Nah, barakallahu fikum beliau tetap tegas dan mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah ucapan Allah bukan makhluk. Kemudian beliau dicambuk, kemudian juga disiksa, dimasukkan dalam penjara. Beliau tetap mengatakan Al-Quran kalamullah, khairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Nah, itu adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Barakallahu fikum perhatikan Imam Ahmad sehingga para ulama menjuluki apa? Eh, hingga para ulama mengatakan nasrallahu hadad din bi imamain. Al-Imam Ahmad, nah al-Imam Abu Bakar fi riddah wal Imam Ahmad fil mihnah. Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan sebab dua imam Imam Abu Bakar ketika riddah yaitu ketika Rasulullah meninggal kemudian sebagian para sahabat mereka murtad tidak mau bayar zakat, tidak menunaikan zakat dan misalnya diperangi oleh oleh siapa? Oleh Abu Bakar Siddiq sehingga mereka kembali semua dan menunaikan apa? Menunaikan apa? melaksanakan sholat dan juga membayar zakat barakallahu fikum. Naam, ketika ayam riddah itu hari-hari mereka banyak yang murtad tidak membayar zakat karena orang yang misalkan Nah, barakallahu fikum yang misalkan Sholat dari zakat tidak diperbolehkan harus sholat dan harus menunaikan zakat. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Jadi benar harus ber, harus berhati-hati barakallahu fikum. nah Kemudian waktu itu barakallahu fikum. nah kemudian apa ulah Imam Ahmad fil mihnah dan juga Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan sebab Imam Ahmad. nah ketika mihnah itu hari-hari Naam ayamul mihnah, hari-hari ketika Nah barakallahu fikum orang-orang diizamkan untuk mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Beliau sangat tegar dan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Nah, barakallahu fikum. Kenapa beliau seperti itu? Karena di belakang beliau adalah apa? Belakang dia ada umat, mereka menunggu. Kalau seandainya Imam Ahmad itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk, sudah. Yang lainnya mungkin ikut-ikutan barakallahu fikum, tapi sebagian para ulama mereka juga menggunakan tawriyah. Nah, mereka mengatakan dengan dengan menghitung apa jari jemarinya. Al-Qur'an, Taurah, Zabur, Nah, Injil, hadil arba'ah, tapi ya, mereka mengisyaratkan pada empat jari jemarinya itu dengan menghitung Al-Qur'an, Taurah, Zabur, Injil, hadil arba'ah, keempat-empat ini sambil ditunjuk ya Naam jari kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Naam, kemudian apa? Imam tersebut mengatakan hadil arba'ah kulluha makhluqah. Keempat-empat ini semuanya adalah makhluk. Nah, sehingga yang, di, yang dimaksud para umam Barakallahu fikum yang dimaksud para imam itu bukan Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injilnya bukan. Tapi apa? Tapi yang diinginkan adalah apa? Jari jemari ini empat-empatnya adalah makhluk itu tauriyah. Nah, sehingga para para para wuzara atau para pemimpin waktu itu memahaminya Oh berarti para imam ini sudah mengatakan Al-Quran makhluk Padahal apa? Padahal para imam al-sunnah jamaah waktu itu Yang tidak mampu dengan sambukan atau hukuman Atau nah, siksaan mereka menggunakan tauriyah ini Nah dan yang lebih bagus yang lebih abdul ya Imam Ahmad tapi waktu itu mereka meminta udur kepada Imam Ahmad bahwasanya mereka tidak mampu dengan siksaan atau cambukan tersebut. Jadi mereka mengatakan, "Na'am" dengan menu, apa, dengan dengan menghitung jari jemarinya itu, nah mulai dari kelingking, kemudian apa? Enam jari manis, kemudian jari tengah, nah barakallahu fikum jari tengah, kemudian apa? telunjuknya. Nah, Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, hadil arba'ah makhluqah atau keempat-empat ini adalah makhluk. Ya, yang dipahami para pemimpin waktu itu empat-empatnya adalah Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil adalah makhluk. Tapi yang diinginkan para para ulama atau yang diinginkan para imam waktu itu, para imam waktu itu yang diinginkan apa? Jari jemarinya itu keempat-empatnya adalah makhluk. Wah, benar nggak? Benar. Kalau jemari-jemarinya benar. Nah, barakallahu fikum. enam, Itulah menunjukkan bahwasanya enam saking dahsyatnya fitnah yang melanda waktu itu barakallahu fikum. Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah wal Jamaah terkenal. Beliau mengatakan di sini Wal Imam Ahmad rahimahullah yaqul, "Ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatah." Aku merasa heran dengan sekelompok kaum, mereka itu mengetahui sanad-sanadnya dan juga kesahihan hadisnya. Nam yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Mereka malah justru pergi pada pendapatnya Sufyan. Nah, barakallahu fikum. Nam. Wallahu ta'ala yakul padahal Allah ta'ala berfirman falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrih Antusibahum fitnahu yusibahum a'zabun alim. Nam Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisih daripada perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Rasulnya. Antusibahum. Nam Eh? Hendaklah berhati-hati kalau seandainya menimpa pada mereka fitnah, Sebab ujian, bala, malapetaka, au yusibahum adzabun alim atau akan menimpa pada mereka adanya pedih. Atadrimal fitnah, Eh, kata beliau, apakah engkau tahu apa itu fitnah? Naam, al fitnah fitnatu asyirk. Yang diinginkan fitnah ini adalah kesyirikan, la'allahu ida radda ba'dun nam lah. Eh, bisa jadi kalau seandainya ada sebagian yang menolak nam ucapannya, nam yakni Rasul itu ucapan Rasulullah SAW. alaihi wasallam an yaqa'a fi qalbihi syai' min az Nam, kemudian eh, ada sesuatu pada hatinya berupa penyelewengan, fayahlik nisaya, dia akan binasa. Naam. Kenapa demikian? Karena dia berusaha apa? menolak dan membantah sehingga ada pada ada sesuatu pada hatinya bahwasanya tidak suka dan semisalnya eh, atau tidak cocok dengan keputusan Rasulullah maka niscaya dia akan binasa. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Idan jika demikian hadi aqwalul aima al-mujtahidin. Inilah ucapan para aima al-mujtahidin. Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah. Keempat-empatnya mereka berusaha menyandarkan bahwasanya semuanya kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Istahadu an ilmin wa an ahliyatin lil istihad. Nah, barakallahu fikum mereka. Nah, beristihad bersungguh-sungguh. Nah, barakallahu fikum istihad dari sebuah ilmu wa an ahliyatin dan beristihadnya bersumber dari keahlian mereka lil istihad untuk beristihad lakin akan tapi lam yadda'u akan tapi mereka tidak meninggalkan li anfusihimul ismah walaupun demikian mereka tidak meninggalkan namun untuk diri, diri mereka al-ismah penjagaan dalam artian mereka tidak maksum dari kesalahan. Mereka masih salah dan juga terkadang benar terkadang keliru. Nah, barakallahu fikum. Sudah kita nukilkan kalamnya siapa kemarin? Kalamnya Abu Abdullah Malik bin Anas. Nam Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Beliau mengatakan ana innama ana basyarun. Hanya saja aku adalah manusia biasa. Ukhti wa usid Nah, terkadang aku keliru, terkadang aku benar. Fangzuru ila ra'yi, maka lihatlah kepada pendapatku atau pada pemikiranku. Fakullama wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu bih. Selama ucapanku, pendapatku, nah pemikiranku sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah maka ambillah kata beliau. Wa kullama lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Selama ucapanku atau pendapatku tidak mencocok ya Al-Qur'an Sunnah maka tinggalkanlah. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Ya, enam. Apa kata beliau sini? Syekh Salah Fauzan, bal ausau, bahkan mereka mewasiatkan an yu'khadha min aqwalihim, agar diambil dari ucapan-ucapan mereka ma dalil. Perhatikan, ucapan-ucapan mereka yang mencocoki dalil. Fayajibu al Hanbali idza ra'a dalil ma'a Syafi'i, maka wajib bagi orang yang mengikuti pendapatnya atau bagi orang yang bermadzhab hanbali apabila dia melihat dalil bersama Naam pengikutnya atau yang bermadzhab Syafi'i an ya'khudha biqauli Syafi'i, maka hendaknya dia mengambil ucapan enam orang yang bermadzhab Syafi'i. Kenapa? Karena kembali kepada dalil, wa wajibun 'ala Syafi'i dan wajib juga bagi orang yang bermadzhab Syafi'i idza ra'a dalil apabila dia melihat dalil ma'al Hanafi bersama enam madhab eh, madhabnya Abu Hanifah an ya'khudha biqauli Hanafi, maka hendaknya dia mengambil ucapan enam orang yang bermadzhab enam Abu Hanifah. Ya, orang yang bermadhab seperti eh, madhabnya Nah barakallahu fiqh atau orang yang bermadhab Abu Hanifah, Hanafi. Wa wajibun al-maliki dan wajib bagi orang yang bermadhab eh, madhab Imam Malik idza ad dalil apabila melihat dalil ma'al Hanbali dalilnya bersama Naam wa bersama Hanbali orang yang bermadhab Hanbali bermadhab imamnya Ahmad an ya'khudha biqaulil Hanbali maka hendaknya dia mengambil ucapan Hanbali tersebut Uh, eh, ucapan orang, orang yang bermadhab hambali. Li'anal gharada huwal ittiba'ud dalil. Dikarenakan tujuan yang diinginkan adalah mengikuti dalil. Laisal gharadu qawla fulan wala fulan. Karena bukan yang diinginkan adalah ucapan fulan atau alan. Barakallahu fikum. Naam.